bulan Jumadil Ula Kita berkumpul di masjid yang mulia ini Masjid Baitur Rahman Semoga selalu dicucurkan rahmat dari Ar-Rahman Untuk bersama-sama mengkaji beberapa permasalahan dalam Islam dalam waktu yang singkat hingga tibanya atau menjelang datangnya waktu Isya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebelumnya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya di kota Loh Sumawe ini saudara seislam, seiman. Tidak ada sesuatu yang menghubungkan kita kecuali iman dan Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, ini kita atau saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran penting yang Allah sebutkan di dalam surat yang setiap hari kita baca dalam sholat kita. Setidaknya dalam 17 rakaat atau 29 rakaat bersama sunnah-sunnah ratibah. Kita membaca surat ini yaitu surat Al-Fatihah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah barang siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ternyata dalam surat ini banyak pelajaran penting. Saya akan sebutkan sebagiannya Tentu kita tidak lupa semua kita setiap muslim mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jalan yang diridhoinya di dalam beragama, di dalam berislam. Dan kita berlindung dari jalan-jalan yang tidak Allah ridhoi. Di dalam surat ini Allah menyebutkan tiga jenis jalan. Yang satu adalah jalan yang diridhoinya dan diperintahkan kita untuk menjalaninya, berjalan di atasnya. Sementara dua jalan yang lainnya adalah jalan yang tidak Allah ridhoi dan Allah murka padanya. Ini tertuang dalam ayatnya Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Baru kemudian setelah itu Allah menyebutkan dua jalan yang tercela yang kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalan-jalannya kaum yang telah kau murkai mereka telah kau marah kepada mereka dan bukan pula jalannya ad yaitu orang-orang yang tersesat tiga jalan ini jalannya orang yang Allah katakan an'amta alaihim yaitu siratul mustaqim yang kedua jalannya kaum yang Allah beri julukan dengan al-maghdubi alaihim yang ketiga jalannya kaum yang Allah beri julukan dengan ad siapa mereka di tiga jalan ini Siapa orang-orang yang Allah katakan an'amta alaihim yang telah berjalan dengan taufik dan petunjuk Allah di atas as-siratal mustaqim Allah jelaskan, Allah rinci di dalam surat An-Nisa Mari kita perhatikan Yang kita semua Alhamdulillah berharap as siratal mustaqim Tapi di mana itu siratal mustaqim dengan cara apa diraih? Siapa orang-orang yang telah menempuhnya? Yang kita diperintahkan untuk mengikuti jejak orang-orang yang telah menempuh as-siratul mustaqim. Di dalam surat An-Nisa Allah menyatakan Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kata Allah Subhanahu wa taala mari kita ikuti wahai saudaraku yang mendambakan as-siratal mustaqim yang setiap hari kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus kata Allah dalam surat An-Nisa ini barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya ini persyaratannya barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim maka mereka lah yang akan Allah kumpulkan Allah bersamakan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka siapa itu Allah lanjutkan minan nabiyyin dari kalangan para nabi wasiddiqin dari kalangan orang-orang yang mendapat gelar as-siddiq di antaranya adalah sahabat Abu Bakar yang kedua adalah putrinya Aisyah Siddiqah bintu Siddiq yang ketiga adalah Maryam ibu daripada Nabi Isa alaihi salam dan yang ketiga setelah as-siddiqin adalah as-syuhada akan dikumpulkan oleh Allah bersama as-syuhada yaitu orang-orang yang meninggal dunia sebagai syahid karena membela atau mati di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari kalangan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka yang Allah katakan di dalam surat Al-Fatihah an'amta alaihim dari kalangan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka ya Allah adalah as-salihin dari kalangan orang-orang salih dan mereka itu sebaik-baik kawan sebaik orang-orang yang dibersamakan dengannya kaum muslimin yang saya muliakan ini as siratul mustaqim Persyaratannya adalah yang pertama Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya Sebuah pertanyaan besar Penting untuk kita menjawabnya Sudahkah kita Mentaati Allah Syariat Allah Aturan-aturan agama Allah Ataukah belum Sudahkah kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya, dalam berbagai sunnahnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan dan mengimani berita-berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tentu tidak bisa kecuali dengan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang mentaati Allah dalam segala syariatnya? Larangannya kita tinggalkan, segala perintahnya kita lakukan? Jawabannya, kita nampaknya harus banyak belajar Al-Quran dengan tafsirnya, dengan segala kandungan hukum yang ada di dalamnya. Ini yang pertama. Tidak cukup waktu kalau kita hanya melakukan kajian-kajian Islam dalam sepekan sekali atau dua kali. Membutuhkan waktu, perjuangan, pengorbanan yang lebih. Begitu juga sunnah Nabi yang diabadikan dan dijaga oleh Allah dengan munculnya para ulama-ulama hadis yang menyimpannya dalam karya-karya mereka semisal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Al-Imam Ahmad, Muwatta Al-Imam Malik, Al-Um karya Imam Syafi'i dan yang lainnya. Masih banyak lagi. Al-Mu'jam Al-Kabir dan As-Saghir karya Imam At-Tabarani. Semua itu berisi aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingannya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini sangat menentukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Tidak mau untuk masuk surga. Para sahabat kaget dan terkejut. Ya Rasulullah, faman ya'ba? Siapa dari umat ini yang enggan tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah Barang siapa yang taat kepada perintah-perintahku atau juga meninggalkan larangan-larangan beliau, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat kepadaku, sungguh dia termasuk orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Kau muslimin yang saya muliakan, dengan kata lain, dia tidak berada di atas as-siratul mustaqim. Kemudian Allah di dalam surat Al-Fatihah menyebutkan dua jenis jalan yang tercela yang kita berlindung dari keduanya. Yaitu yang pertama, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang telah kau murkai mereka ya Allah. Siapa itu kaum al-maghdub alaihim? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, humul yahud. Mereka adalah Yahudi. Sebagai kaum yang telah dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimurkai? Kita akan melihat bagaimana cara beragama orang-orang Yahudi sejak masa dulu dan bagaimana pula cara-cara beragama kaum Nasoro yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya waladzallin. Siapa adzallin? Yaitu kaum Nasoro. Dua pihak ini gambaran dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri di dalam menyikapi syariat Allah, dalam menyikapi kitab suci yang Allah turunkan, Allah wahyukan, dalam menyikapi para nabi yang diutus kepada mereka. Yahudi itu ekstrim kiri, sementara Nasoro itu ekstrim kanan, 180 derajat bertentangan. Kalau Yahudi, gambaran dari suatu kaum yang malas beribadah. Kalau datang syariat dari Allah, yang disampaikan oleh para nabi mereka mereka mengotak-atik syariat dengan logikanya untuk kepentingan dunia mereka mereka memodifikasi syariat Allah dengan logika mereka untuk kepentingan hawa nafsunya salah satu contoh saja dari banyak contoh kita ingat bagaimana Allah melarang kaum Yahudi atau Bani Israel untuk mengail ikan pada hari Sabtu. Dan Allah memerintahkan kepada mereka pada hari Sabtu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Tapi Yahudi ambisi dunia. Nggak mau rugi walaupun sehari. Maka mereka memanipulasi syariat. Mereka memasang kailnya pada hari Jumat sebelum terbenam matahari. Kalau malam hari ini dalam hitungan Hijriah kita sudah hari Senin. Dengan terbenamnya matahari. Maka mereka memasangnya pada hari Jumat sebelum terbenam hari matahari di hari Sabtu. Jumat sore Jumat siang mereka pasang kail dan pancing di laut. Di mana memang Allah uji mereka, Allah kasih cobaan dalam bentuk laut mereka itu kaya dengan ikan. Sampai disebutkan ikan itu kalau hari Sabtu khususnya, pada hari Sabtu, hari saat mereka harus beribadah kepada Allah, berdatangan ke tepi pantai sampai ada yang melompat ke daratan banyaknya ikan. Orang Yahudi gak sabar melihat gemerlapnya dunia itu. Maka mereka menampakkan diri orang yang taat kepada syariat Allah dengan memasang kail pada hari Jumat. Hari Sabtu dibiarkan kail dan pancing-pancingnya atau jaringnya. Kapan diambil? pada hari Minggu. Hari Minggu, begitu hari Sabtu malam Minggu terbenam matahari, mereka cepat ambil itu jaring-jaringnya dan kayunya dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Ketika diingatkan dan dinasehati, ditegur oleh Nabi yang Allah utus kepada mereka, mereka menjawab, kami tidak memancing dan mengail pada hari Sabtu. Maka Allah marah kepada mereka. Allah murka besar kepada Yahudi sampai mendapat gelar al-maghdubi alaihim. Maka kita dilarang oleh Nabi untuk mengikuti cara-cara Yahudi di dalam menyikapi syariat Allah Subhanahu Sekarang ini banyak syariat yang dimodifikasi yang seolah-olah dibuat itu serba islami maka umat Islam dilarang meniru jejak-jejak Yahudi kalau ada berita dari Nabi dari Rasul kita wajib kita menerimanya beriman, mempercayainya walaupun logika kita tidak bisa menerima walaupun sayang dan teknologi belum bisa membuktikan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nabi itu kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dari hawa nafsunya, dari logikanya, dari kemauannya, tapi semua yang diucapkan dan disampaikan adalah bersumber dari wahyu. Yang kedua adalah cara beragamanya kaum Nasoro. Kalau Yahudi meremehkan para nabi, meremehkan syariat, cenderung mengikuti syahwat hawa nafsunya, inginnya serba bebas, Kalau Nasoro sebaliknya. Mereka adalah suatu kaum yang sebenarnya punya semangat untuk beribadah. Mereka memenuhi tempat-tempat ibadah mereka. Beda dengan Yahudi. Tempat-tempat ibadah mereka banyak kosong. Kalau Nasoro malah memenuhi tempat-tempat ibadahnya. Namun sayangnya Nasoro karena semangat ibadah yang tinggi sampai-sampai dia merasa kurang dari bimbingan Nabi yang diutus akhirnya membuat bentuk-bentuk ibadah, tata cara berzikir dan yang lainnya kepada Allah yang tidak dituntunkan oleh nabinya. Ekstrim. Apa yang menurut perasaannya baik ditambahkan seolah-olah bagian daripada ibadah dalam agamanya. Apa yang menurut adat istiadat baik mereka pertahankan, kemudian mereka gabungkan, mereka asimilasi dengan syariat Nabi yang dibawa oleh Nabi Isa pada waktu itu. Akhirnya, syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, telah berubah bentuknya. Ditambah ininya, ditambah Tentunya dimodifikasi dari sisi ini, dimodifikasi dari situ, diinovasi, ditambah macam-macam sampai berubah. Ini Nasoro. Kalau Yahudi meremehkan Nabi, mengolok-ngolok Nabi, bahkan ada sebagian Nabi yang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Yahudi. Nasoro sebaliknya memuliakan, mengagumkan para nabi, hanya saja ekstrim. Sampai karena tingginya tingkat pengagungan mereka kepada Nabi Isa, mereka angkat posisi Nabi Isa sampai menyamai posisi Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan dinyatakan sebagai Tuhan yang ketiga atau sebagai anak Allah. Karena kesolehannya, kesolehan Nabi Isa yang mereka muliakan, mereka agungkan, sampai-sampai mereka meyakini Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kaum muslimin yang saya muliakan. Karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam untuk tidak ekstrim kiri seperti gaya beragama Yahudi dan tidak pula ekstrim kanan seperti cara beragamanya kaum Nasoro dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Umar ibnul Khattab mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya Nabi pernah bersabda La tatruni aw la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam innama ana abdun Fakulu abdullahi wa Rasuluh. Jangan kalian wahai umatku melampaui batas di dalam menyanjung dan mengagungkan diriku. Jangan. Sebagaimana telah melampaui batas berlebihan dan ekstrim kaum Nasara di dalam mengagungkan dan menyanjung Nabi Isa. Aku hanyalah hamba Aku seorang hamba Allah. Maka ucapkan kalau kalian ingin memuji aku. Abdullah wa Rasuluh. Muhammad itu adalah hamba Allah. Dan di waktu yang sama adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu. Di antara doa kita dan syahadat kita adalah. Ashadu anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh. Dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan sekaligus di waktu yang sama rasulnya. Para ulama menyatakan fahuwa abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Maka Muhammad itu adalah seorang hamba seperti kita, manusia biasa. Jangan diibadahi, jangan diangkat derajatnya sama atau mendekati derajat Allah dan di waktu itu pula Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan, ditolak syariatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ternyata di sisi lain Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita dengan sebuah kabar yang kita semua berdoa Semoga Allah menjauhkan saya dan semua hadirin dan saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya untuk terhindar dari berita yang disampaikan oleh Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu." Pasti kalian wahai umatku akan mengikuti jejak cara beragama dan ideologi umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sampai-sampai kalau umat sebelum kalian itu masuk ke lubang seekor hewan yang bernama adab seperti biawak mirip dengan biawak di negeri kita pasti kalian akan mengikuti jejak mereka dan masuk ke dalam lubang itu. Rasulullah menggambarkan betapa umat ini akan mengikuti jejak mereka. Selangkah demi selangkah. Secara perlahan. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. al yahudu wal-Nasara. Yang kau maksud umat sebelum kita yang kita akan mengikuti cara-cara beragama mereka adalah Yahudi dan Nasara wahai Rasul. Faman. Lalu siapa lagi selain daripada Yahudi dan Nasara yang aku maksud tidak lain adalah Yahudi dan Nasara. Maka kaum muslimin betapa pentingnya kita mempelajari beberapa berita dari Nabi yang mengabarkan kepada kita tentang tata cara Yahudi dan Nasoro beragama. Tujuannya apa? Agar kita tidak mengikuti jejak mereka atau dengan kata lain terhindar dari cara al-maghdubi alaihim dan cara ad Antara lain contohnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selain beliau termasuk Al-Imamul Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dari beberapa sahabat Nabi. Kata Rasulullah SAW, kaum Nasara ketika Rasulullah dikabarkan suatu hari oleh Ummu Salamah Ummu Salamah adalah salah seorang sahabat Nabi yang pernah berhijrah ke negeri Ethiopia pada waktu itu. Hijrah pertama sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Sepulang dari sana Ummu Salama bercerita kepada Nabi apa yang pernah beliau saksikan di negeri Ethiopia yang beragama Nasoro. Negeri Habasyah. Ethiopia dan sekitarnya. Aisyah atau Ummu Salama mengabarkan, Ya Rasulullah, Aku melihat di sana gereja-gereja kaum Nasoro dan kuburan-kuburan kaum Nasoro yang di sana dibangun di atas kuburan mereka dan diletakkan gambar-gambar orang-orang soleh yang dikubur di sana. Maka Rasulullah mengatakan, Ulaikal qaum idza mata fihim nabiyyun au mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi wasawwaru tilka suwar mereka itu kata Nabi punya kebiasaan dan ritual kalau ada seorang nabi yang meninggal dunia atau seorang yang soleh ahli ibadah wafat mereka membangun bangunan di atas kuburnya dan kemudian mereka melukis lukisan orang-orang soleh tersebut yang diletakkan di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka. Dengan tujuan mengenang jasa mereka, mengenang tingkat ibadah dan kesolehan mereka. Para hadirin yang saya muliakan, begitu Nabi memberitakan. Oleh karena itu, dalam hadis sahabat Ali bin Abi Thalib ketika memberikan wasiat kepada seorang tabi'in Abu al-Hayyaj al-Asadi qala ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah alaihi maukah wahai Abu al-Hayyaj aku utus kamu berdakwah dengan misi yang aku dengannya diutus oleh Nabi maka Abu Hayat menjawab tentu aku mau maka Ali bin Abi Thalib yang pernah diutus sebagai dai membawa agama Islam dan tauhid mengatakan Allah tada'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaita agar dalam misi dakwahmu kamu tidak membiarkan sebuah gambar atau lukisan pun kecuali kau hapus dan tidak kau biarkan sebuah kuburan yang dibangun di atasnya kecuali kau ratakan dengan tanah wasiat sahabat Ali bin Abi Thalib melanjutkan wasiat Rasulullah yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada beliau dalam misi dakwahnya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah. Yang kedua, diriwayatkan oleh lima Muslim. Rasulullah diceritakan oleh sahabat Jabir, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabr wa ayyuk'ada alaihi wa ayyubna alaihi Rasulullah melarang umat ini untuk duduk di atas kuburan kalau ada kuburan jangan duduk di atasnya karena dilarang oleh Nabi atau kita injak kuburan itu tidak boleh dan juga Nabi melarang untuk dibangun di atas kuburan sebuah bangunan yang beragam bentuknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini salah satu bimbingan dari Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu terbimbing untuk mendapatkan as-siratal mustaqim. Dan semoga Allah jauhkan kita semuanya dari mengikuti cara-cara al-maghdubi alaihim dan cara-cara ad-dallin. Oleh karena itu, saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita tentang nabinya di dalam Al-Qur'an. Siapa Nabi Muhammad? Dalam banyak ayatnya. Antara lain Mari kita dengarkan. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil laha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Tidak sepantasnya kata Allah. Seorang mukmin pria atau seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah meletakkan sebuah syariat, sebuah aturan, sebuah hukum masih saja mencari hukum-hukum alternatif, aturan-aturan alternatif. Jangan sampai hukum Allah dan Rasulnya dilawan dan ditolak dengan logika atau dilawan dan ditolak dengan adat istiadat atau yang lainnya jangan sampai Allah melanjutkan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata kaum muslimin waktu kita terbatas untuk melanjutkan kajian ini namun tentunya sedikit yang kita kaji ini antara waktu maghrib hingga menjelang datangnya isya. Saya berharap Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk saya dan juga untuk para hadirin. Ilmu yang membuahkan iman dan melahirkan amal. Bukan sekedar ilmu sebagai wawasan yang tidak didukung dan tidak terbukti dengan amalan. Dan apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, murni karena kebodohan dan kejahilan saya dan dengan itu saya memohon ampun kepada Allah yang pertama dan meminta masukan dari saudara-saudara saya seiman kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid Baitur Rahman dan semua pihak yang berperan terlaksananya kegiatan tolabul ilmi ini semoga Allah menjadikannya sebagai tambahan amal soleh di sisinya amin ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin